malam ini akan bersama-sama membaca kitab ini dan sama-sama mengerjakan latihan-latihannya. Kita sapa terlebih dahulu. Kebahalakum ya kawan. Alhamdulillah. Masya Allah. Uh, eh, sebelum kita masuk ke at-tamrin atas ya, uh, eh, ada baiknya kita ulang sekali lagi. Untuk kesekian kalinya kita ulang kembali dialog yang sudah kita baca beberapa pertemuan yang lalu dan saya yakin juga sudah sudah berkali-kali kita baca lagi sebagai merojah tapi tidak apa-apa dalam rangka untuk mengingatkan kembali beberapa kosakata yang sudah kita bahas uh, sekaligus nanti akan berkaitan dengan <clears throat> akan berkaitan dengan uh, latihan kesembilan yang akan kita baca nanti insyaallah. Baik, uh, man yaqra? Siapa yang baca? Anta ya Ridho, anta ma'aman? Anta ma'ihsan. Fadhal ya Ihsan. متى رجعت من المدرسة يا بني؟ رجعتك رجعت قبل نصف ساعة نعم أين أختك مريم أما رجعت لا أدري أنا ما رأيتها ماذا قرأت اليوم؟ قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه أفهمته؟ نعم فهمته جيدا أما قرأت القرآن اليوم؟ بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل ما شاء الله زادك الله علما يا بني أغسلت قمصاني يا أمي نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القميص هاتي ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا نعم تدخل مريم مريم ماسك نعم لا بس لا بس أنت استمر أنت مريم لا بس من الأم آنفا أنا الأم أنت إذا ما أنت مريم إذا السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي وعليكم السلام ورحمة وعليكم السلام أهلا يا بنتي متى رجعت من المدرسة متى خرجت متى خرجت من المدرسة خرجت بعد صلاة الظهر أين, ز... أين زميلاتك آمنة... آمنة وفاطمة وسعاد نعم أنا ما رأيتهن بعد الصلاة يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن أي سورة حفظت حفظت أنت؟ أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت ست عشرة آية من سورة النبأ ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة أنا مسرورة بك أذهبت إلى إلى المكتبة اليوم؟ نعم ذهبت ماذا قرأت هناك؟ قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام أبي اللغة العربية هي؟ لا هي باللغة الإنجليزية أذهبت إلى المديرة؟ لا هي ما جاءت اليوم لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة أشربت الشاي؟ لا ما شربت للخادم هات الشاي يا ليلى وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعان نعم أحسنتما بارك الله لكما ما شاء الله Taib, eh, alaana an at-tamrin at-tasi. Sekarang kita masuk ke latihan ke-9. Iqra'il amsilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dama'ir. Musta'milan ad-dama'ir. Iqra', ma mana iqra' ya akhwan? Bacalah. Bacalah. Al-amsilah contoh-contoh atau misal-misal, thumma ajib, kemudian Jawablah. Jawablah anil as'ilatil atiyah. Pertanyaan berikut. Soal-soal berikut musta'milan dengan menggunakan dengan menggunakan ad-dhamair. Kata-kata ganti. Kata-kata ganti. Nah, <clears throat> di sini pilihannya ada empat. Kalau bukan hu atau hum atau ha atau hunna. Dan alhamdulillah di sini sudah ada empat contoh sekaligus untuk penggunaan empat kata ganti tersebut. Kita lihat contoh yang pertama. Ara'aita hamidan. Ara'aita hamidan. Kalau anak baca ara'aiti, bisa tidak ikhwan? Ara'aiti hamidan. Bisa nah, Bisa juga. Nah. Karena domirnya ana. Karena jawabannya ana. Ana baik untuk perempuan laki-laki sama. Nah. Ara'aita atau ara'aiti hamidan. Siapa yang terjemahkan ya, ikhwan? Mana terjem? Ara'aita hamidan kamu melihat Hamid? Nah, apakah engkau melihat Hamid? Lalu mengapa Hamid dan di sini mansub ya, ikhwan? Karena dia yang dikenai pekerjaan, Ustaz. Karena dia sebagai maf'ulun bih, bi. atau objek atau yang dikenakan pekerjaan atasnya. Nah, ara'aita Hamidan dan soal dengan a sudah kita pelajari bahwa soal dengan a atau hal jawabannya salah satu dari dua kemungkinan. Kalau bukan na'am atau la. la. Di sini yang diminta adalah dengan menggunakan na'am. Semuanya dengan na'am. Ara'aita hamidan? Jawabannya na'am. Ra'aituhu. Na'am. Ra'aitu. Nah, lihat tu di sini. Domir tu di sini artinya ana. Ra'aitu saya melihat hu-nya. Hu di sini kembali ke mana ya, kawan? Kau di sini kembali ke siapa? Hamid. Hamid. Hmm. Saya ya, naam ya roa itu saya melihat hu nya. Saya melihat nya. Nya di sini kembali ke Hamid. Hamid. Di sini yang yang dirubah adalah <clears throat> yang diminta di sini adalah merubah uh, maf'ulun bih menjadi domir. Merubah maf'ulun bih yang tadinya isim zahir, tadinya isim zahir menjadi domir dan di sini kalau antum lihat semua domirnya adalah orang ketiga. Orang ketiga. Kalau bukan muzakkar atau muannas. Kemudian kalau bukan mufrad maka dia jamak. Kemudian e, kalau bukan jamak muzakkar atau jamak muannas. Ada beberapa kemungkinan. Jadi sini bisa mufrad hu atau ha. Apa beda antara hu dan ha? Oh. Persamaannya sama-sama mufrad untuk mufrad. Hu dan ha sama-sama untuk mufrad, tapi perbedaannya adalah jenisnya. Jenisnya. Hu untuk mudzakkar, ha untuk muannas. Kemudian hum dan hunna. Hmm, persamaannya apa kalau hum dan hunna di sini? Apa persamaannya? Untuk jamak. Sama-sama untuk jamak. Bedanya ya, sekali lagi di di mana bedanya? Jenis. Jenisnya. Kalau hum untuk muannas, sahih hum untuk muannas? Untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar. Hunna untuk muannas. Nah. Naam ra'aituhu. Jawaban untuk nomor satu. Naam ra'aituhu. Hu kenapa menggunakan hu bukan ha? Karena Hamid iya. mudzakkar. Karena karena mudzakkar kembali ke mudzakkar. Sedangkan ha untuk muannas Dan dia muf mufrad tidak menggunakan hum. Nah. Sekarang contoh kedua. Nah, fahimtum al-misal awal ikhwan? Antum paham contoh pertama insyaallah? Fahimna. Baik. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan? Ara'aita Apakah kamu melihat Hamidan wa Wahisham wa Aliyan? Ada berapa orang di sini? Tiga orang. Tiga. Ini mufrad atau Jama? ini? Jama. Jama. Maka lihat jawabannya. Naam ya ra'aituhum. Saya melihat mereka. mereka. Hum di sini kembali ke Hamid, Wahisham dan Ali. Ali. Karena dia Jama, maka dia menggunakan hum. Lalu kenapa enggak tidak menggunakan hunna ya, kawan? Mengapa menggunakan hum? Karena dia jamaknya jenisnya laki-laki. Karena jamaknya dia jenisnya adalah laki-laki. Ah, santai ya, Barakallahu lak. Taib. Contoh kedua. Ah, afwan, contoh ketiga. Man yaqra al-mithal al-thalith? Iqra ya hikmah. Eh, at-tamrin eh, afwan, al-mithal al-thalith, contoh ketiga. Ara'aita Zainab. Ara'aiti Zainab. Nah, bisa ara'aiti, bisa Ta, Nah. Apakah kamu melihat Zainab? Naam. Naam ra'aituha. Naam ya. ra'aituha. Naam. Ya, saya melihatnya. Melihat Zainab. Nah, di sini Zainab diganti dengan domir ha. ha. Mengapa bukan hu ya, Khan? Karena ha untuk Karena. Karena hu untuk Muzakar, sedangkan di sini Zainab adalah muannas. Muannas, maka menggunakan ha. Nah. Terus contoh keempat, Istamir. Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada. Apakah engkau melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Hmm, ada berapa orang di sini? tiga. Tiga. Maka dia dapat diperkirakan domir yang akan kita gunakan adalah domir jamak, jama, bukan mufrad lagi. Dan jam, dan ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Nah, silakan tafadhol. Naam, ra'aituhunna. Ya, saya melihat mereka. Naam. Di sini menggunakan hunna karena e, jamak ada Zainab, ada Aminah dan Suad. Kemudian dia muannas maka tidak menggunakan hum tapi hunna. Hun. Nah. Sehingga sekali lagi kawan ada berapa pilihan untuk jawaban soal-soal ini? Empat. Empat. E, kalau bukan mufrad atau jamak. Jama. Kalau bukan muzakar atau muannas. Di sini ada empat pilihan, hu untuk muzakar mufrad untuk untuk mufrad muzakkar, ada hum untuk jamak muzakar kemudian ada ha untuk dia muannas. Mufrad muannas. Kemudian hunna jamak muannas. Dan sudah kita baca bagaimana penggunaannya satu persatu di empat contoh yang tadi kita baca. Nah, bagaimana penggabungan antara jamak muannas dengan jamak mudzakkar? Penggabungan antara jamak mudzakkar dengan jamak muannas bagaimana kita menggunakan di saat penggunaan domirnya? Apakah kembali ke hum atau hunna? Sedangkan di situ terjadi antara ada jamak yang muannas, ada yang mudzakkar dalam satu perkumpulan. Oh, misalnya ada uh, kita berbicara dengan banyak orang, hmm. di situ ada laki-laki ada perempuan. Perempuan. Mana kita gunakan? Apakah apakah kita gunakan dua-duanya atau salah satunya? Para ulama menjawab hanya menggunakan satu saja yaitu jamak mudzakkar. Kenapa menggunakan mudzakkar bukan muannats? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'." Maka di sini yang di, di, diutamakan ad-dhamir hum. hum maka ketika antum berbicara dengan kaum muslimin dan muslimat yang bergabung dalam satu tempat misalnya, maka antum menggunakan assalamualaikum bukan assalamualaikumna atau bukan gabungan keduanya assalamualaikum lalu assalamualaikumna. Tidak, tapi menggunakan assalamualaikum. Nah, Taib. <clears throat> Eh nabda kita mulai eh, rakam awal nomor satu kita mulai agak lebih malam ah Isan seperti ini kita akan beri kesempatan kepada ikhwan di studio 1, 2, atau 3 soal. Setelah itu kita berikan kesempatan yang luas untuk ikhwan eh, ada dan akhwat di rumah. Nah. taib man man yaqra man yabda min aina? Man anta hik. Nomor rakam 1. Rakam 1. Ara'aita tullabal jududu. Jududu wala jududi Ara'aita ara'aita tullabul jududi al-juludi? jududi? Al jududa. Jududah. Nah. Si- Sifat wal mausuf. Nah, siwal mausuf. Nah, ara'aita tullabal jududa. <clears throat> nah. Ara'aita tullabal jududa Nah. Naam, ra'aituhum. Naam, ra'aituhum. Mengapa menggunakan hum anta ya, Hikmat? Karena tolab eh, jamak Jama' mu- Mudzakkar. mudzakkar atau muannas? mudzakkar. مذكر أحسنت أحسنت اثنان تفضل من يقرأ رقم اثنين نعم أرأيت المديرة وأختها وبنتها نعم نعم رأيتهن نعم رأيتهن رأيتهن menggunakan hunna karena di sini kembali ke مديرة وأختها wa ukhtaha وبنتها wa bintaha Mu- jamak muannath sahih نعم ثلاثة ثلاثة أرأيت المدرس نعم رأيته نعم رأيته صحيح karena di sini kembali ke mufrad mudzakkar yaitu mudaris. Al ahsant. Hal nahtaju ila terjemah ya, Nah Nahtaj. Baik, insyaallah ba'da an naftah al-majal lil mustami' natlub minhum an yutarjim. Baik. Fadal, iftah al-majal. Baik, bagi para pendengar roja silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Anda bisa menjawab pertanyaan pada tamrin yang ke-9 halaman ke-41 silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Umu Ihsan di Ranggan ya? Ya. Nah, tafadhali Umu Ihsan. Ya, rakam salasa ya. Rokom sal uh, arba'ah. Arba'ah. Nah. Aina ra'aita ukhtuki Maryamu? Sekali lagi Umu Ihsan. Aina ra'aita ukhtuki Maryamu? Ukhtaka, karena nah. Maryamu. Maryama. Maryama. Nah. Ya. Kenapa Aina... ukhta bukan ukhtu Umu Ihsan? ukhta uh, karena uh, posisinya sebagai sebagai maf'ulun maf'ulun bih. Maf'ulun bih maka dia mansub ukhta. Nah. Ukhta. Ya. Aina ra'aita ukhtaka uh, Maryama? Nah. Ra'aituha fil masjid. Uh, jawabannya sekali lagi jawabannya? Ra'aituha Ra'aituha fil masjid. Ra'aituha fil masjid. Sahih. Nah. Ahsant. Khamsah. Nah, bisa diterjemahkan dulu Ummu Isan? Uh, di mana engkau melihat uh, saudaramu Maryam? Saya melihatnya di dalam masjid. Saya melihatnya di dalam masjid Ahsan. Nah. Khomsa. Ara'aita sayyaratal mudira? Naam, ra'aituha. Sekali lagi Ummu Isan, ara'aita Ara'aita sayyaratal mudira? Mudira atau mudiri? Mudira di sini posisinya sebagai mudhafun ilaih. Maka mudiri. Nah. Sekali lagi misal. Sayyaratul mudiri. Nah, sayyarata mengapa dia ta bukan tu atau bukan ti? Karena dia sebagai itu eh, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Adapun al-mudirnya bukan maf'ulun bih. Al-mudirnya adalah mudhafun ilaih. Ahsant. Jawabannya? Naam <clears throat> ra'aituha. Naam ra'aituha sahih. Nah. Uh, eh, Sita. Sita. Aina ra'aital atibba'a ya Ali? Ra'aituhum fil mustasfa. Ra'aituhum fil mustasfa. Nah, sekali lagi dibaca Ummu. Aina, Aina ra'aital atibba'a ya Ali? Naam. Ra'aituhum fil mustasfa. Sahih. Naam. Terjem? Di mana engkau melihat para dokter wahai Ali? saya melihat mereka di rumah sakit. Syukran, jazakallah khair. Syukran Om Ihsan. Ahsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kepada Om Ihsan di Keranggan dan bagi para pendengar yang lain silahkan kita berikan kesempatan yang kedua di 8236543. Silahkan Anda melanjutkan tamrin yang ke-9 pada halaman ke-41 di 8236543. Ya, Halan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dengan siapa di mana Pak? Dari Herman Pak Bogor Pak. Baik. Nah, halo Pak Herman? Alhamdulillah. Masya Allah di Bogor jelas sepertinya suaranya. Eh, nah, Masya Allah. Fadal Pak Herman. Rokum sab'ah wa thamaniyah. Nah, sab'ah. Mata al mudi <clears throat> mata al mudi roya Yunus. Naam. Ra'ait ra'aituhu ba'da qalil. Ra'aituhu ba'da qalil, Masya Allah. Terjemahkan kapan kamu melihat uh, mudir ya Yunus? Enam, jawabannya? Saya melihatnya ada qalil. Apa tiba ada qalil? Sebentar lagi, Zat Hah? Ba'da qalil atau qabla qalil? Qabla qalil ya. <laughs> nah. Qabla qalil. Nah, baru saja. Nah. Baru saja. Enam. Ahsan. Ahsant. ya. Samania. Samania. Ara'aita ami Aminatu wa Khadijatu. Hmm, sini dia sebagai maf'ulun bih, Pak Herman. Nah. Ara'aita <clears throat> Aminata. Naam. Wa Khadijata. Khadijata. Wa Khadijata. Wa Bari wa ras wa rata. Naam, sah, sahih. Naam, nah, jawab Naam, ra'aituhunna. Naam, ra'aituhunna. Terjem ya Pak Herman. Apakah kamu melihat Aminah? dan Khadijah dan Barirah. Naam, saya melihat mereka. Naam, semua. naam, sahih, ahsant. Satu lagi Pak Herman, nomor satu di bagian atas, biar tiga soal pas. <clears throat> Rokmun Wahid. Ya? Wahid. Wahid. Aro'ayatulla bal jududa? Naam. Naam, ra'aituhum. Naam, ra'aituhum. Terjem? Apakah kamu melihat salah pelajar-pelajar yang baru? Naam. Naam, saya melihat mereka. Masya Allah. Syukuran Pak Herman. Jazakallah khair. Warakallah ya. fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Nah, Baik, kita masuk ke latihan uh, eh, al-ashir, latihan ke-10 ya, ikhwan. Uh, halaman isnan warbaun, Safa isnan warbaun, halaman 42. Kita berganti halaman sekarang. At-Tamrin Al-Ashir. Ada berapa latihan semua ikhwan di Ad-Darsus Sadis ini? Hmm, ada 18 latihan ikhwan. Ada 18 18 tamrinat. Masya Allah. Labas. Tidak apa. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Ashir. Latihan ke-10. Iqra'il mithalaini. <clears throat> Iqra'il mithalaini. Thumma rbit baina kullin minal jumlataini musta'milan anna wa'lam anna anna wa'lam anna anna min akhwati inna Iqra'il mithalain Terjem ya Ridho Iqra'il mithalain uh, dua contoh Nah Thumma Kemudian uh, kaitkan Kemudian kaitkan Baina kullim uh, di antara setiap min minal jumlataini dari dua jumlah dua kalimat musta'milan uh, dengan menggunakan anna. anna. Nah, wa alam anna anna uh, ketahuilah bahwasanya anna min akhwati inna dari saudara-saudara inna. Nah, termasuk saudara-saudaranya inna. inna. Dan sudah kita pelajari inna dan akhwatuha uh, pada beberapa pelajaran yang lalu bahwa inna apa yang terjadi jika seandainya ada jumlah ismiyah dimasukkan inna ke dalamnya ya kawan merubah kedudukan mubtada dan khobar sahih merubah kedudukan mubtada dan, dan khobar khobar mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub menjadi mansub menjadi man mansub. Adapun khobar mubtada tetap menjadi marfu. Marfu. Nah, tapi dia berubah menjadi khobar, khobar inna. bukan lagi khobar mubtada. Kita lihat contohnya di sini. <clears throat> Ikra al-mithal ya Hisan huwa maridun. Adhunnu annahu maridun. Nah, huwa maridun. Terjem. Dia sakit. Nah, ini jumlah apa ini? Jumlah ismiah atau jumlah fi'liyah ya, ikhwan? Jumlah ismiah Jumlah ismiah Kenapa disebut jumlah ismiah? Karena didahului dengan isim domir. Nah, isim domir yaitu di sini adalah huwa. Huwa. Masukkan kalimat anna sekali lagi. Azunnu. Azunnu annahu maridun. Nah, adhunnu annahu maridun. Terjem? Aku mengira bahwa dia sedang sakit. Bahwa dia sakit. sakit. Nah, di sini kalau antum lihat semua di sini jawabannya adalah dimulai dengan adhunnu. Nah. Semua jawaban di latihan ke-10 ini semuanya dimulai dengan adhun. Dan alhamdulillah sudah disediakan kalimat adhun di situ. Tinggal antum melanjutkan dan dilengkapi jawabannya. Kemudian jangan lupa menggunakan anna. Setelah kalimat azunnu maka diiringi setelah itu dengan anna. Anna. Baru setelah itu masukkan jumlah ismiyah yang ada di contoh masukkan ke dalam jawabannya. Sekali lagi ana ulang. Semua jawaban-jawaban di latihan ke-10 ini dimulai dengan kalimat azunnu. azunnu. Kemudian setelah kalimat azunnu masukkan ke dalamnya inna. Ha? Anna. Oh, oh, anam, anna. Anna. Anna yang ada di eh, kata perintah. Anna kemudian setelah anna masukkan jumlah ismiyah yang ada pada soal. Masukkan jumlah ismiyah ada pada soal. soal. Huwa maridun dimasukkan ke anna. Atau anna dimasukkan ke huwa maridun. maridun. Lihat perubahannya. Annahu tentu setelah menggunakan adunnu. Adunnu annahu hu di sini pengganti daripada huwa. Huwa. Hu di sini eh, pengganti daripada huwa. Azunnu annahu maridun. Yeah. Saya menyangka atau saya mengira bahwa dia sakit. tuh ya, kawan? Fahimna. Nah, agak malam sudah agak malam ini yang kita, yang latihan <clears throat> ini sudah kita baca setelah agak malam. Tapi tidak mengapa insyaallah mudah-mudahan konsentrasi masih tetap uh, masih tetap uh, kuat insyaallah hikmat. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Baik, at-tamrin ats-tsani. Fadhal ya Ridho. At-tamrin ats-tsani. Iqra at-tamrin ats-tsani. Al-mudarrisu ma jaa. Hmm. Terjem. Pak guru itu dia tidak tidak datang. Nah, al, al mudaris guru itu maja tidak, tidak tidak datang. Nah, ma di sini manafiyah. Manafiyah. Tidak. Jaa datang, tidak datang. Adunnu anna al mudarrisa ma jaa. Naam. Saya mengira bahwasanya Pak guru itu tidak datang. Naam, ahsant. Sekali lagi di sini jawabannya dimulai dengan kalimat azun. Kemudian setelah azunnu jangan lupa ada anna. Lalu setelah itu masukkan jumlah ismiyah yang ada pada soal ke dalam anna. Azunnu annal mudarrisa. Lihat perubahannya. Annal mudarrisa. Sebelumnya, sebelum dimasukkan anna, bagaimana harakatnya sebelum dimasukkan anna? Dhamma. Dhamma. Al-mudarrisu. Maja'a, masukkan maja'a setelah itu. Azunnu annal mudarrisa maja'a. Nah. Azun wadah ya kawan Azun wadah ya insya Jelas Jelas nah, Hal nahtaju la i'adah ya Ihsan Afwan Seth Nah Annahu Kenapa tetap Hu Tadi. Ah sahih Nah Tadi kita sebutkan bahwa uh, Mubtada ketika dia masukkan kalimat anna Maka seharusnya berubah menjadi Fathah Fathah Tapi mengapa di sini annahu bukan annaha Karena, Karena huwa, Ustaz. Nah <clears throat> Karena itu dia domir Sahih dan domir, se sebagaimana kita ketahui bahwa domir itu mabni. Apa itu mabni? Tetap hukumnya. Ya, tetap, tetap harokatnya, tidak berubah. Ila yaumil qiyamah maksudnya. Ah, ila yaumil <laughs> Oh, ila ma ba'da yaumil qiyamah. <laughs> Dia tetap tidak berubah. Jika harokat asalnya dhamma maka dhamma. Jika harokat asalnya fathah maka dia tetap fathah. Maka huwa tidak mungkin menjadi huwi atau huwu. Hmm. Huwa, tetap huwa. Huwa, tetap alif. Nah, ketika domir huwa ini dirubah menjadi domir eh, apa ya domir amir maksudnya? Domir mutasil. domir mutasil, domir yang menyambung, sahih, ya. hasan. Domir yang menyambung, dia menjadi satu satu kata saja, hu. Dan hu di situ tetap hu, tidak mungkin jadi ha. Karena kalau ha maka berubah menjadi domir muannas. Muannas. Atau hi, tidak mungkin hi. Kecuali kalau sebelumnya adalah harokatnya kasroh misalnya, bihi misalnya. Tapi di sini harokatnya fathah, maka annahu. Nah, Tanya. Maridun dia sebagai mari itu Khobar sebagai khobar daripada anna. Anna. Khobar Anna. anna. Mana eh, isim anna? Isim ananya hu. Domir, Damir hu. dom- domir, Damir huwa. muttasil, Muttasil. mabniun ala السك- آه، الضمة في محل نصب اسم Inna. أن Anna. نعم Isim fa- Baik. طيب طيب نبدأ آه، من الإخوة في استوديو Man yaqra? Tafadhal. Siapa yang baca? Anta tabibun. Nah, tarjim. Kamu adalah seorang dokter. Ahsant. Adhunnu annaka tabibun. Adhunnu annaka tabibun. Tabibun, bukan tabiban ya Ridha. Karena tabibun dia sebagai uh, khabar. Khabar ahsant. Inna. Ahsant. Khabar inna. Anna. Khabar anna marfu. Nah. Marfu. Sekali lagi jawabannya Ulang sekali lagi ya Ridwan. Adhunnu annaka tabibun. Ah, ahsant. Terjem. Uh, eh, saya mengira engkau adalah seorang dokter. Nah, sekali lagi jawabannya dimulai dengan adhunnu. Adhunnu. Kemudian setelah kalimat adhunnu diiringi dengan kalimat anna. Baru setelah itu masukkan jumlah ismiyah yang ada pada soal. Annaka tabibun. Nah. Ithnan. Fadal ya akhi. الرقم الثاني Nah. هو من اليابان Huwa من اليابان minal yabani. Nah, terjem. ياباني أظن Terjem awalan ya akhi, terjemahkan dulu. eh, dia dari Jepang Sahih. Nah, sahih. Azunnu annahu minal Yaban. Sahih. Adunnu annahu minal Saya- Yaban. Saya Terjem. mengira, saya mengira dia dari Jepang. صحيح أحسنت أحسنت يا أخي بارك الله لك ممتاز طيب ثلاثة مهلا مهلا يا أخي نعم طيب ثلاثة ما شاء الله من يقرأ ثلاثة أنت يا أخي تفضل يا أخي Salasa. Ia maridotun. نعم ترجم Dia sakit. نعم صحيح Azunnu annaha maridotun. صحيح أظن أنها مريضة ترجم Saya mengira bahwa dia bahwa dia sakit. saya mengira bahwa dia sakit طيب أحسنت آه، نفتح المجال للمستمع أو نواصل الإخوة استوديو طيب تفضل يا حكمت ما شاء الله لا نترك لا نتركك يا أخي أربعة Hum tullabun. نعم ترجم Mereka adalah murid-murid. نعم Adunnu annahum tullabun. نعم Saya mengira mereka adalah murid-murid. أحسنت يا أخي Baik. Kita berikan kesempatan saja eh, bagi nah. para pendengar roja di rumah atau di mana saja Anda bisa menyimak siaran kami. Bagi Anda yang ikut, mau ikut bergabung dalam kajian kita, Anda bisa menghubungi kami di 823-6543. Di 823-6543, Anda bisa membaca latihan yang selanjutnya, halaman ke 32, nomor yang lima nomor yang kelima. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Baik. Kami sampaikan sekali lagi bagi para pendengar roja, silakan Anda bisa menghubungi kami di line interaktif di 0218236543. Tamrin yang ke-10 pada nomor yang kelima, Anda bisa menjawab. silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Ibu Tina di Cijantung. Iya, Ibu Tina. Ya, nah. Nomor 5. Nomor 5 Ibu Tina. Nah. Iya. Khamsah. Khamsah. Anti Joa. Nah. Uh, kamu perempuan uh, lapar. Sahih. Nah. Azunu annaki jau'a. Saya mengira Anda perempuan uh, lapar. Sahih, sahih. Nah. Ya. Sita. Sita. Al maktabatu maftuhatun. Nah. Uh, uh, perpustakaan terbuka. Nah, perpustakaan itu buka. Perpustakaan itu buka. Nah. Azunu annal maktabata maftuhatun. Azunnu annal maktabata maftuhatun. Nah. Tarjim? Uh, eh, saya saya mengira bahwa uh, perpustakaan terbuka. Nah. Sedang buka. Nah. Ya. Mengapa al-maktabata? nal maktabata, Ibu Karena Tina. Karena ini uh, isim ana dan dan maf'ulun bi. Ah, maf'ulun bi isim ana dia masuk. Oh, iya. Nah, isim ana dia isim mansub. Ana. Nah, tanda Maksudnya. tanda masuknya adalah fat fathah. Nah, ahsant. Bukan maf'ulun jadi ya. Bukan maf'ulun bih, bukan ya, ya. Nah, nah, Isim ana saja. Isim ana ya, saja. Oh, iya, nah. Iya, iya. Uh, Sab'ah jamaah al kohwatu bari baridatun. Nah. Uh, kopi itu panas. Baridatun kebalikan dari para panas umum. Kopi itu dingin. Kopi itu dingin. Nah. Hmm. Azunu anal kohwata baridatun. Nah, mengapa anal kohwata bukan anal kohwatu? Karena isim anna. Isim anna. Terjem? Saya men saya mengira bahwa kopi itu dingin. Mumtaz. Syukran Ibu Tina. Oh, ya. Jazakallah khair. Barakallah ya. fikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakallah khair kepada uh, Ibu Tina di Cijantung. Tapi kita berikan kesempatan yang berikutnya bagi para pendengar roja. Sisa tiga pertanyaan yang terakhir di tamrin yang ke-10. 3021 823 6543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Denny. Pak Beni. Ah, Ciketing. Ciketing. Nah. Iya. Silakan. Nah, Ciketing Bekasi Pak Beni ya. Betul. betul. Nah, tafadhal Pak Beni. Samaniyah nomor 8, Tis'a dan 10 Asyarah. Muhammadin Zahabu ila al-Makkah. Zahaba ila ila al-Makkah. Ila Makkah. Nah. Azunnu Azunnu Muhammadan. Jangan lupa annanya dimasukkan. Annanya. Azunnu anna Muhammadan zahabu ila Makkah. Zahaba. Sekali lagi. Zahaba ila Makkah. Naam. Tarjim? Fatimatu. Uh, tarjim awalan, terjemahkan dulu Pak Beni. Uh, Muhammad telah pergi ke Mekah. Naam saya mengira bahwasanya Muhammad telah pergi ke Mekah. Mumtaz. Nah, tis'ah. Fatimatu fil maktabati. Nah. Azunnu Fatimata. Ah, jangan lupa annanya, Pak Beni. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Naam, terjem. Ah, Fatimah di perpustakaan. Nah. Saya kira bahwasanya ah, Fatimah di perpustakaan. Mumtaz. Nah, alakhir akhir terakhir, asyara. Antum mudarrisuna. Nah. Azunnu anna annakum mudarrisuna. Sahih. Eh, Terjem? Kamu kamu atau aku, eh, kalian? Kalian para guru. Nah. Saya kira bahwasanya kalian adalah para guru. Nah, para para guru. terima Syukran Pak Beni. Iya. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Pak ini? Sementara belum. Tayyib, syukuran. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Baik, ana akhud raha awalan 5 daqiq, nerji ba'd. Ya pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak dan kita akan simak beberapa jeda berikut ini. Jangan kemana mana kita akan kembali dalam kajian bahasa Arab untuk pemula dalam kitab Darussuloghah al-Rabbiyah li ghairi biha. biha. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja, Radio Dakwah Alusunnah Wal Jamaah. Saudaraku seiman, kebahagiaan adalah dambaan setiap insan. Namun tidak setiap insan mengetahui hakikat kebahagiaan yang hakiki. Bagaimanakah hakikat kebahagiaan itu? Dan faktor-faktor apa sajakah yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya? Hadiri dan simaklah tablik akbar dalam pembahasan tema sebab-sebab datangnya kebahagiaan, kebahagiaan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr Hafidhahumullah Ta'ala. Dosen ilmu akidah, program pasca sarjana di Fakultas Akidah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah An-Nabawiyah dan pengajar tetap di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah. وكل يسعى في نيلها وتحصيلها لكن تفاوتت الافهام في ذلك وتباينت العقول والمدارك ولكل وجهه هو موليها ومن الناس بل كثير منهم يطلب سعادته فيما فيه شقاؤه وهلاكه Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad 1 Sofar 1431 Hijriyah atau 17 Januari 2010 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan Zuhur di Masjid Istiqlal Jakarta. السعادة بالجاه والرئاسة ومنهم من يطلب السعادة بالغنى والمال ومنهم من يطلب السعادة باللهو واللعب ولو كان بالحرام Kajian ini terbuka untuk umum bagi kaum muslimin dan muslimat. Ajaklah seluruh keluarga, handai tolan, serta karib kerabat Anda. هذه أحوال الناس وكل من هؤلاء إن قيل له عن ماذا Acara ini diselenggarakan oleh Radio Roja 756 kHz bekerja sama dengan Masjid Istiqlal Jakarta, tim kajian ilmiah karyawan Astra Jakarta, dan tim kajian ilmiah Jakarta Islamic Center Jakarta Utara. والآلام ولكن الآراء تتباين ولكل وجهته في هذا الباب والمسلم بما آتاه الله تبارك وتعالى من بصيرة بدينه ومعرفة بهدى الله جل وعلا Untuk informasi 021 7073 6543 atau 0812 10 55 891 atau 0816 11 82 781 atau 0852 84 07 7968 Jazakumullahu khairan atas perhatian Anda. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى وإني من المسلمين رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد kembali bersama anda di frekuensi 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan bagi para pendengar roja yang baru bergabung bersama kami dalam kajian siaran langsung pembahasan kitab Darussul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin nabiha kita mulai kembali dan kepada Ustaz kita persilahkan Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd uh, kita masuk ke latihan ke-11 At-Tamrin Al-Hadi Ashar dan di sini uh, ada beberapa contoh daripada uh, al-adat wal ma'dud yaitu di sini dari 11 sampai ke 20. Ana minta kepada Ah Ridho uh, eh, Lo samahta ya akhi iqra uh, at-tamrin al-hadi asyar. Silakan baca latihan ke-11. Bi sautin wadih. Nah. La tusri'. Ihda asyrata talibatan. Maratan akhra ihda. Ihda asyrata طالبة نعم اثنتا عشرة طالبة نعم ثلاث عشرة طالبة ستة عشرة طالبة نعم أربعة عشرة طالبة أربعة أربعة عشرة طالبة نعم خمسة عشرة طالبة نعم ستة عشرة طالبة سبع عشرة طالبة ثماني ثماني عشرة طالبة تسعة عشرة طالبة عفوا ثمانية ثمانية ثماني ثمانية عشرة طالبة تسعة عشرة طالبة عشرون طالبة نعم عشرون طالبة Taib uh, eh, syukuran ah Ridho, jazakallah khair. Di sini uh, ada beberapa penjelasan yang kiranya perlu disampaikan dan uh, mohon diperhatikan. Yang pertama, kita ingat kembali angka 3 sampai 10. Bagaimana al-ma'dud dari angka 3 sampai 10? Masih ingat antum bagaimana al-ma'dud dari angka 3 sampai 10? Ingat. Bagaimana jawabannya? Bagaimana kondisinya? Kondisinya satu dan dua dia muannas ad. Sa enggak, kita secara umum saja. Dari dari afan dari 3 sampai 10 bagaimana? Sarasa. Ma'dudnya bagaimana? Jama. Jam. Jamak majrur. Jamak majrur. Misalnya salah satu kutubin. Kutubin contohnya. Salah satu kutubin. Dia jamak ma majrur. Tapi kalau di sini kalau antum lihat dari 11 sampai ke 99 dari 11 sampai ke 99 al-ma'dudnya mufrad mufrad mansub mufrad mansub, mansub. lihat talib talibah bukankah dia mufrad kemudian antum lihat eh, harokatnya harakatnya talibatan mansub sehingga di sini yang perlu perhatikan pertama adalah al-ma'dud atau benda yang dibilangkan dari angka 11 sampai 99 dia kondisinya adalah mufrad tunggal dan mansub di fathah kemudian yang kedua kalau anda perhatikan dari angka 11 dan 12 11 dan 12 antum lihat di sini kalimat ehda dan isnata ini mengikuti al-ma'dud, mengikuti al-ma'dud. Al-ma'dud yang mu'annas, maka al-adatnya mu'annas. Jika al-ma'dud yang muzakkar, maka al-adatnya muzakkar. Ana ulang sekali lagi. Sudah kita jelaskan tadi bahwa al-ma'dud dari angka 11 sampai 99 kondisinya adalah mufrad mansub. Atau bilangan Ustaz. Hah? Di pakai bahasa Indonesia aja dulu. Pakai bahasa Indonesia? Iya. Baik, uh, eh, al adat masih ingat uh, uh, istilah al adat wal ma'dud? Al adat bilangannya, al ma'dud benda yang dibilangkan. dibilangkan. Al adat bilangannya, al ma'dud benda yang dibilangkan. Al-ma'dud atau benda yang dibilangkan dari angka 11 dari al-adat 11 sampai 99 adalah mufrad mansub, mufrad mansub. Kemudian hal lain yang perlu dijelaskan di sini yang kedua adalah dari 11 sampai 99 ini angkanya tidak satu tapi angkanya ada dua. Di sini dari angka 11 sampai 19 angkanya terdiri dari pertama angka pertama angka satuan, yang kedua kalimat kata kedua asyarah. Kata kedua adalah asyarah. Nah, masing-masing dari kedua kata ini, kedua bilangan ini, hukumnya berbeda-beda. Tergantung bagaimana al-ma'dudnya. Tergantung daripada al-ma'dudnya, benda yang dibilangkan. Kalau kita lihat 11 dan 12, 11 dan 12 khususnya, kedua angka yang ada pada ehda dan asyara, ehda asyara, kemudian juga itnata asyarata, kedua-duanya ini mengikuti al-ma'dud, mengikuti yang dibilangkan. benda yang dibilangkan. Benda yang dibilangkan di sini muzakkar atau muannas ya, kan? Muannas. maka antum lihat dua-duanya ihda asyrata dan itsnata asyrata kedua-duanya muannas. Muannas muannas. Ihda muannas, asyrata muannas. Itsnata juga muannas, asyrata juga muannas. Muannas. Fahim Tom? Fahim. Ihda muannas. Kalau muzakarnya bagaimana muzakarnya? ahada ahada ashar tapi kalau muannasnya ihda asharata begitu pula kalau ithnata ini mu'anas muzakarnya adalah itna tanpa ta. tanpa ta. nah sekarang angka 13 sampai 19 dari angka 13 sampai 19 ah, antum lihat di sini angka pertama berlawanan dengan al-ma'dud berlawanan dengan al-ma'dud. Angka yang pertama berlawanan dengan al-ma'dud. 13 sampai berapa tadi? 19. 19. Antum lihat contohnya di sini, salasa asyrata talibatan. Salasa angka pertamanya berlawanan dengan al-ma'dudnya. Al-ma'dudnya di sini apa tadi? Muzakkar oh, atau muannas? Iya. Muannas. Muannas. Maka angka pertama itu muzakkar. Muzakkar. Salasa asyrata Talib. Adapun asyarah selalu mengikuti al-ma'dud. Karena dia karena dia dekat dengan al-ma'dud maka dia harus uh, sesuai, sama. Maka al-ma'dudnya muannats, maka asyaratannya juga harus muannats. Muannats. Fahim tom? Fahim hmm. Jadi angka yang jauh, angka yang pertama pasti berlawanan dengan al-ma'dud. Tapi kalau angka yang dekat sesuai sesuai dengan al-ma'dud. Tapi ini dari 13 sampai berapa tadi? 19. 19. Perlu diingat dari angka 13 sampai 19. 19. 19. Thalatha ashrata talibatan. Kemudian arba'ah, lihat arba'ah muzakkar atau muannats arba'ah? Muzakkar. Mengapa muzakkar? Karena al-ma'dudnya muannats. Yaitu talibatan. Atimis akhir. Contoh lain. Baik. Uh, kita ambil misalnya maktabah. Maktabatun. Hah? Maktabat. Maktab. Kalau kita jadi jadi sebagai uh, al-ma'dud dari angka 11 sampai 19 jadi maktabatan. Contoh Salasa asyrata maktabatan. Salasa asyrata maktabatan. Mengapa salasa? Mengapa dia muzakkar? Angka ya, pertama mata muzakkar. Ma'dudnya muannas. Arah ma'dudnya muannas. Adapun asyrata dia muannas karena memang ma'dudnya muannas. Jadi yang pertama itu angka pertama berlawanan dengan al-ma'dud, adapun angka kedua karena dia dekat dengan al-ma'dud, maka dia harus sama dengan al-ma'dud. Tapi sekali lagi ini dari angka 13 sampai 19. 19. Ma'dud yang dekat sama yang jauh apakah ini disebut dengan sifat mengusuf? Asyarata dengan talibatan. Enggak maksud dekat dan jauh di sini maksudnya ini ya. Asyarata dengan talibah bukankah bergandengan? Bergandengan. Nah, itu maksudnya. Bukan jauh di sini, bukan jauh sifat, bukan. Jauh di sini dan kalimat jauh dan dekat yang anak maksud tadi adalah karena dia ber bergandengan. Asyarata talibatan. Bukankah langsung? Nah. nah. Setelah asyara pasti ma'dud. Enggak maksud saya eh, apakah dia sama antara asyarata dengan talibatan atau kedua-duanya saling misalkan ma'dud yang asyara ini dia harus mengikuti talibatan gitu Ustaz. Iya. Kalau angka 13 sampai 19 maka asyarata yang terakhir itu angka keduanya itu harus mengikuti al-ma'dud. Nah. Mafhum insyaallah ya, Ridwan? Mafhum insyaallah. Baik. إن شاء الله في في آخر محاضرة أنت تسألني كأنك في شيء طيب طيب ini angka 13 sampai 19 yang terakhir angka 20 Ishrun Angka puluhan dalam bahasa Arab mulai dari ishrun sampai ishrun 20 kemudian 30 Salasun. salasun kemudian 40 Arba'un. arbaun 50 Khamsun. khamsun teruskan Situn. situn sab'un Sab'un. samanun tis'un angka puluhan ini dari 20 sampai 90 dia tidak berubah baik mudzakkar atau muannasnya walaupun berubah ma'dudnya tetap seperti itu dia hmm. isyruna talibatan isyruna taliban tidak berubah baik ma'dudnya mudzakkar atau muannas dia tetap seperti itu isyrun baku baku tetap begitu tidak berubah maka tidak ada isyrunatan misalnya atau isyrunatun atau amar botol belakangnya tidak isyrun tetap isyrun hmm. thalathuna talibatan atau salah salasuna taliban, tidak berubah. Fahim tom? Fahim. Jadi sini ada ada ada tiga pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama berkaitan dengan al-ma'dud, benda yang dibilangkan. Dan yang, yang dimaksud dengan al-ma'dud di sini adalah kata terakhir setelah bilangan. Kata terakhir setelah bilangan. Contoh di sini adalah ehda ashrota talibatan. Mana al-ma'dudnya, ikhwan? Ihda asyrata talibatan. Mana ma'dudnya? Talibatan. Talibatan. Pembahasan yang pertama, jika angka 11 sampai 99, angka 11 sampai 99, bagaimana uh, keadaan ma'dudnya? Mufrad, mansub. Tunggal dan di fathah saja. Mufrad tunggal, mansub dan harakatnya di fathah. fathah. Lihat talibatan. Bukankah talibah itu mufrad? Iya, tunggal. Kemudian harakat terakhirnya adalah fathah. Fathah maka dia mufrad mansub. Berbeda dengan 3 sampai 10. Masih ingat 3 sampai 10? Bagaimana madutnya kemarin? Jamak. Sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jamak majrur. Kebalikan daripada ma'dud dari 11 sampai 99. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua 11 sampai 19 ini angka ini ada dua angka, ya tidak? Ya. Angka yang pertama angka satuan, mulai dari dari dari 1 sampai sembilan Kemudian angka kedua yaitu asyarah. asyarah. Angka kedua yaitu asyarah. Nah, dari sebelas sampai dua belas kalau antum perhatikan di sini sebelas dan dua belas angka pertama maupun angka keduanya tidak berbeda dengan al-ma'dud. Tidak berbeda dengan al-ma'dud. Kedua-duanya mengikuti al-ma'dud. Ma'dudnya mu'annats, maka kedua angka tersebut harus juga muannas. Jika al itu muzakkar, maka kedua angka tersebut juga harus muzakkar. Tapi ini ingat perlu diingat dari 11 sampai 12, dua angka saja itu. Maka di sini ihda asyrata bukankah ini muannas dua-duanya? Ihda muannas. Asyrata juga muannas. Mengapa dia dua-duanya muannas? Karena ma'dudnya talibatan yaitu muannas. Faham Begitu pula itnata Ashrata, dua-duanya muannas. Itnata muannas, Ashrata juga muannas. Mu Talibatan muannas. Kemudian <clears throat> masih pembahasan kedua. Dari 13 sampai berapa tadi? 19. 13 sampai 19 angka pertamanya berlawanan dengan al-ma'dud. Angka pertamanya berlawanan dengan al-ma'dud. Dalam hal jenisnya. Dalam hal jenisnya. Jika al-ma'dudnya mu'annats, maka angka pertamanya harus mudzakkar. Jika al-ma'dudnya muzakkar, maka angka pertamanya harus mu Harus berlawanan dari segi jenisnya. Paham itu? Adapun kalimat asyrata dia ikut dengan al-ma'dud, tidak berubah. Jika al-ma'dudnya muzakkar, maka dia muzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annats, maka dia nah. Posisi tetap mansub. Talibatan tetap mansub. Karena dia 11 sampai 99 kaidahnya tadi. 11 sampai 90 Sembilan. Mufrad mansub, tidak berubah. Apa yang maksud dengan antum maksud di sini maksud? Oh, angka uh, eh, salata asyrata. Ya. Al ma'dudnya. Oh, ya. taib. Berarti kalau saya buat yang contohnya, salasata asyara taliban. Sahih. Kalau kalau ma'dudnya mudzakkar. Ah, mudzakkar. Taliban maka salasata asyara taliban. Sahih. Ahsan tayyib. Syukran. Kemudian pembahasan yang ketiga, di sini ada angka puluhan yaitu dimulai dengan ishrun. Untuk angka puluhan, ishrun sampai tis'un sampai 90, dia tidak berubah apakah karena berubahnya ma'dud yang menjadi muzakkar atau muannas dia tidak berubah. Al-adat 20 sampai 90 angka puluhan tidak berubah walaupun ma'dudnya berubah. Jika ma'dudnya muzakkar dia tetap seperti itu. Jika ma'dudnya berubah jadi mu'annas maka dia tetap seperti itu. Ishruna talibatan. Ini ma'dudnya mu'annas atau muzakkar talibatan? Mu'annas. Kita ganti dengan dengan muzakkar. Taliban. Ishruna taliban. Ishrun tetap ishrun, tidak berubah. Sarasuna, eh, ah, maktabatan. Sarasuna tidak berubah. Sarasuna maktaban berubah tidak? tidak berubah. Muzakkar atau muannas sama saja tidak berubah. Nah. Nah, kita baca sama-sama ya ikhwan, latihan ke-11 ini. Uh, sebelumnya fahim tuh insyaallah allah insyaallah dan kita harapkan ikhwan dan akhwat di, di rumah juga mudah-mudahan memahami apa yang sudah kita jelaskan tadi kita baca dulu sama-sama ikhwan Hayya, ikra, uh, eh, istami' thumma karir ihda asyrata talibatan ihda asyrata talibatan اثنتا عشرة طالبة اثنتا عشرة طالبة ثلاثة عشرة طالبة ثلاثة عشرة طالبة أربعة عشرة طالبة أربعة عشرة طالبة خمسة عشرة طالبة خمسة عشرة طالبة ستة عشرة طالبة ستة عشرة طالبة سبع عشرة طالبة سبع عشرة طالبة ثمانية عشرة طالبة ثمانية عشرة طالبة تسع عشرة طالبة تسع عشرة طالبة عشرون طالبة عشرون طالبة Baik, kita ulang sekali lagi penjelasan tadi ya, kawan. Tolong dijawab. Bagaimana al-ma'dud dari angka 11 sampai 99? Bagaimana keadaannya? Madutnya? Mufrad. Mufrad. Mansub. Mufrad mansub. Tunggal dan di fathah. Tunggal dan di fathah. Kemudian. Eh, 3 sampai 19. Bagaimana kondisi al-adat dari 13 sampai 19 jika seandainya al-ma'dudnya muannats? Dia berlawanan arah Ustaz. Jika dia mudzakkar adatnya mudzakkar maka ma'dudnya harus muannas mufrad. Mansub. Kedua-duanya. Kedua-duanya. Perlu diingat bahwa kalimat 13 sama 19 ada dua angka di situ. Nah. Begitu jawabannya? Nah. nah. nah. Ada yang bisa berikan jawaban lebih lagi? Apabila ma'dudnya mu'annas, maka bilangan pertamanya harus berlawanan jenis. Sahih. Mudakar. Mudakar. Kemudian bilangan yang berada bersebelahan langsung dengan ma'dud, maka, maka dia harus sesuai atau sahih. sama jenisnya. Sahih. Ini dari 13 sampai 19. Lalu bagaimana dengan uh, angka puluhan 20 sampai 90 apakah iya, dia, dia berubah mabni, Ustaz, mabni. dia tetap seperti itu tidak berubah tidak berubah uh, walaupun ma'dudnya berubah menjadi muzakkar atau muannas kemudian satu lagi yang belum dijelaskan juga uh, kalau Anda perhatikan di sini angka 13 sampai 19 semuanya ang kedua angkanya itu Anda melihat semuanya di fathah hmm. Salasa di fathah. Nah. Ashrata juga di fathah. fathah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada penjelasan karena penjelasannya agak sedikit uh, panjang. Nah. Baik, kita masuk ke latihan ke-12 ya, kawan. Latihan terakhir di malam ini. Taib. Siap? Masih sanggup insyaallah? Siap. Masyaallah. Baik, Iqra ma yali. Ada pertanyaan, Akhi? Ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Nah. Saya pernah benar uh, eh, kalau puluhan juga bisa berubah, Ustaz. Bagaimana maksudnya? Isrin, isrin. Bukan Selasin. berubah dari sisi muzakkar atau muannatnya. Perubahan yang kita maksud di sini adalah perubahan dia muzakkar dan muannas. Muzakkar muannas tidak berubah. Tapi iya e, tanda tanda Arabnya eh, bisa berubah. Di sini kalimat isyrun sampai tis'un disamakan sama seperti jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Muslimun, mukminun, Jamaknya e, ditambah waw dan nun memang kalau seandainya uh, diletakkan dalam posisi berbeda-beda maka bisa jadi berubah berubah dari sisi tanda eropnya, ya atau wow nah. bisa isrun bisa ishrin. yang kita maksud tadi tidak berubah adalah jenisnya. dari jenisnya tidak berubah mau dia mu uh, apa namanya ma'dudnya maka tetap dia seperti itu tetap seperti itu tidak berubah jenis muzakkar atau muannaf nah Taip. itu yang kita maksud sih nah nah <clears throat> type Latihan terakhir pada malam ini, At-Tamrin Al-Thani Ashar, ke-12. Iqra ma yali, baca, uh, bacalah apa-apa yang berikut ini. Thummaktubuhu, kemudian tulislah, ma'a dengan kitabatil arqamil waridah fihi bil huruf dengan menulis angka-angka yang tersebutkan di dalamnya dengan huruf angka dirubah menjadi huruf. Ini kalau ditulis. Nah. Tapi sini karena kita dibaca, maka cukup cukup dibaca saja. Nah. Taib, eh, nabda min min ridha, taib. Ahsant. sent. ya ridha. Wahid. Kam sinnuka? Sinni tis'a asharata sanatan. Mumtaz. Terjem. Uh, eh, berapa umurmu? Umur saya 19 tahun. Naam. Tis'a asharata sanatan. Nah, di sini karena ma'dudnya mu'annats, maka angka pertama tis'ah harus mudzakkar. Nah, sahih. Ithnan. Man yaqra ithnan? Fadhal ya akhi. Ithnan. Qara'na arba'a asyrata safhatan min hadal kitabi. Sahih. Nah. Kami telah membaca 14 halaman dari kitab ini. Sahih. Naam. Arba'a asyrata safhatan. Karena mana ma'dudnya Safhatan. Safhatan. Muannas. Muannas. Maka angka pertama arba harus mudzakkar. Mudzakkar. Sahih. Nah, thalatha. Hikmat. Hikmat. Thalatha. Fi hadhihi fi hadhihi al-hafilata. Fi hadhihi al-hafilati. Fi hadhihi al-hafilatu. Hafilati. Fi hadhihi al-hafilati. Ah, sama Samana hmm. ash. Hmm. Ah, ini soalnya agak sedikit berubah. Nah. Samana ashar. Samaniyata. Samaniyata ashara. Samaniyata ashara. Rakiban. Samaniyata ashara rakiban. Wa. Khalfahum. Wa khalfah. Ha? Wa khalfahum. Wa khalfahum. Wa khalfahum. Wa khalfahum. Khamsu. Khamsa asyrata Khamsa asyrata rakib. rakibatan. Nah, Masya Allah. Soal yang ketiga ini memang uh, sebenarnya kalau uh, se memahami apa yang sudah kita jelaskan dari kaidah-kaidahnya insya Allah sudah akan sulit. Ini karena kurang latihan saja, ini kurang latihan. Nah, karir Ustaz. Kita ulang sekali. Karir. Eh, karir ya hikmat. Fi hadhil hafilati taman tamana tamaniyata tamaniyata asyara rakiban. Naam, wa khalfahum wa khalfahum kham khamsa asyrata asyrata rakibatan. Naam. Di sini ada dua ma'dud. Ma'dud yang pertama rakiban Mudhakar. Eh, ma'dud yang kedua rakibatan Mu'annaf. Dan sudah kita jelaskan tadi, perubahan ini harus diiringi dengan perubahan ala adatnya. Jadi bagaimana tadi? Kalau ma'dudnya muzakkar, maka angka pertamanya harus Mu'annas. muannas. Berarti sama niyata عشر asyra, ah, asyronya ikut ikut al ma'dud. Karena muzakkar maka muzakkar. Sama niyata asyra Rakiban. rakiban wa khalfahum khamsa asyrata Rakibatan. rakibatan. Rakibatan muannas alis kadalik. Bala. بلى نعم. طيب لعلنا نفتح المجال مباشرة للمستمع Baik. untuk selanjutnya, Anda bisa menjawab pada pendengar roja di mana senjata berada, silakan. Kita buka line telepon di 0218236543. Anda bisa terapkan kaidah adat ma'dud. Afwan, ya ada bilangan angka-angka yang telah kita pelajari di latihan ke-12 halaman ke-43. Baik, kita buka di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan, Bekasi. Baik, silahkan. Nah, tafadhal umum. Nomor 4, arba'ah. Arba'ah. Hada fundukan sahirun. Hada fundukun wala fundukan? Fundukun. Fundukun. Hada fundukun sahirun. Nah. Fiha. Fihi atau fiha? Nah, fihi. Fihi, nah. Fihi. Isna, isna, asharo isna isna isna asarota hurufatan fun fakot. hurufatun fakot. Hurfatan atau hurfatin? Ini angka 12 umum. Maka ma'adutnya bagaimana? Mufrad? uh, Mufrad mansub. Hurfatan fakot. Fakot. Sekali lagi umum. E, eh, baca saja ini angka 12 hurfah. Eh, hurfah di sini umum bukankah mu'annaf? Oh, Ustaz. Bagaimana angka 12 kalau seandainya ma'adudnya Mu'annas Ingat-ingat kaidahnya Umu, angka 12. nah. Angka 12 bagaimana kondisinya kalau seandainya nah, Ma'adudnya Mu'annas Ini uh, Mu'annas juga. Ah, bagaimana Isna, jawabannya? Isnata Nah. Asyarata gurfatan fakot. Mumtaz. Isnata asyarata gurfatan. Semuanya kedua-duanya muannas. Karena ma'adudnya adalah muannas. Nah, terjemahkan Umu. Di, di di hotel ini ini hotel ho yang ini hotel yang besar. Ah, sogir. Uh, ah, uh, eh, kecil. Yang kecil? Yang kecil di dalamnya ada dua belas kamar saja. Sahih. Nah. Hmm. Satu lagi umum, khamsa. Khamsa. Usma Usmanu ya Usmanu. Usmanu lahu Eh, ahada asharo ahada ahada ta asharo hmm, ibnan ininya ibnan ummu ma'dudnya ibnan muzakkar hmm. maka bagaimana angka 11 ahad ahada eh. sahih sahih ahada oh, ahada asharo ibnan ibnan na'am semuanya harus mutakar dua-duanya harus sekretarik Oh iya. Nah, nah karena ibna Nah, angka sebelas umum, ingat, angka 11 dan 12. Angka. Iya. Kedua angka kedua angkanya mengikuti iya. al-ma'dud. Nah. nah. Teruskan ya, wa ya, uh, ingat bintan. Di sini ma'dudnya adalah bintan. bintan. Wa isnata uh, wa isnata ashrota bintan. Wa isnata asyarata bintan sahih. Hmm. Terjemahkan umum. Iya. Eh, Usman mempunyai 11 anak dan 12 anak laki-laki anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Sahih. Syukran Ummu Hasan. Jazakallah khair. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair pada Ummu Hasan. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 021 823 6543. Silahkan Anda bisa menjawab uh, pertanyaan yang masih ada yang tersisa di tamrin yang ke-12 ini. Kita buka kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Abu Yasmin di Cibitung. Baik. Abu Yasmin. Iya. Kaif haluk Abu Yasmin? Ya khair alhamdulillah. Masya Allah. Fadal ya Abu Yasmin. Fadal. Sita. Nah. Ana hafizta. Ana hafiztu wala hafizta. Eh, ana hafiztu salata asyrata suratan. Mumtaz. Mengapa salah mengapa angka pertamanya muzakkar? Kata uh, pembit, uh, eh, uh, eh, muannats. Sahih. Nah, ahsant. Saya telah menghafal 13 surat. Mumtaz. Nah, sab'ah. Sab'ah. Fi hadal mustafa. <clears throat> Sekali lagi. Fi hadal mustafa. Mustashfa. Fi hadal mustafa. Mustashfa. Nah, sin yang pertama kecil. Mustashfa. eh, Tis'ata asyra Tabiban صحيح. Wa Wa sab'atan Hmm? Wa وسبع. sab'a نعم. Asyrata Tabibatan ممتاز. ممتاز. ترجم. Eh, Di rumah sakit ini ada 19 dokter dan 17 dokter wanita. ممتاز شكرا أخي جزاك الله خير بارك الله فيك Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. masih kita terima di 0218236543 untuk dua penelpon bagi uh, pendengar Roja di mana Anda berada. Silahkan Anda bisa ikut berinteraktif dalam kajian bahasa Arab ini. Kita terima kembali. Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Oh, Nah, terima ya Satria. Angkat nomor ah. samanya dan tis'ah. Samanya. enal yauma sab'a asyrata kalimatan jadidatan. Sab'a al samania. Ah, nah. Qara'na al-yawma Samania asyrata kalimatan jadidatan. Mumtaz. Terjem. Saya telah membaca hari ini 18 kalimat baru. 18 kata baru. Kata baru. Mumtaz. Nah. Mengapa samania bukan samaniyata? Hmm. Ya, hmm. Satria. Karena al-ma'dudnya muannas. Yaitu? yaitu Kalimatan jadidatan. Nah, Kalimatan saja. Nah, jadidatan sifatnya. Nah, tis'a. Tis'a. Hadal kalamu bi arba asyarata rubiyatan. Bi Sekali lagi. Hadal kalamu bi arba asyarata rubiyatin. Mumtaz. Nah, lagi rubi, rubiyatin? jadi eh rubiatan. Rubiatan karena nah bi arba'a asyrata asyrata rubiyatan. rubiyatan mumtaz ahsant ahsanta nah terjemahkan pulpen ini dengan harga 14 rupiah Baik, syukuran ah Satria. Jazakallah khair, barakallah fikum. Kata ah, mau nanya. Ah, nah, nah, fadhil. Ini saya mau nanya yang isim apa uh, huruf anna dan akhwatuha ya. Nah, inna wa akhwatuha. Nah. nah yang anna itu kan ada kalau abis inna itu ada isim inna dan khobar inna Ustaz. Nah. Isim inna itu kan apa tadi marfu ya ma ma mansub eh, mansub kalau ya. khobar inna marfu innanya marfu nah tapi ini di yang ke 10 ini Ustaz di tamrin al asir nah Atau al asir nah. nah yang nomor delapan sama nomor sembilan itu khobar nah. innanya gimana Ustaz saya bingung ya Khobar innanya Ha -ha. Nah, khobar. ada nah. yang ada yang Nah, nah. Nah, itu saja Satria. Iya, itu kedua aja dah. Baik, baik. Nah, ya. Syukuran Ustaz. Afan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, di nomor 8 dan 9 halaman eh, latihan ke-10 halaman 42. E, eh, kalau antum lihat di soalnya Muhammadun zahaba ila Makkah. Di sini kalau antum lihat e, nomor 8 ini e, jumlahnya jumlah ismiyah karena dimulai dengan isim yaitu Muhammad dan isim pertamanya Muhammad itu sebagai mubtada ya, nah. mubtada Muhammadun ya. mubtada sebelum dimasukkan inna nah. kemudian mana khobarnya khobarnya kalimat sempurna zahaba ila makkah zahaba ila makkah ketiga kata itu itu semuanya khobar khobar khobar mubtada maka ketentu ketika dimasukkan anna maka yang kelihatan hanya isim annanya saja. Nah. Adunnu anna Muhammadan terlihat mansubnya anna Muhammadan zahaba ila Makkah. Mana khabar annanya? Itu Yaitu kalimat zahaba ila Makkah. Nah, kalimat ini kata para ulama ketika di Arab fi mahalli raf'in. Raf'in khabar khabar anna. khabar anna. Nah, sebenarnya ini tidak hmm. tidak antum ghair mutalab bihi, antum tidak diminta untuk tahu ini, tapi karena sudah terlanjur ditanyakan tadi, mau tidak mau kita jelaskan. Nah, sekali lagi antum, kalau antum tidak paham pun tidak masalah saat ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan pada waktunya kita akan jelaskan lebih rinci. Nah. Wallahu a'lam. Satu penelpon kembali kita angkat di 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Umu Jazil di Cirende. Taib. Nah, Fadl Umu Jazil, tinggal nomor 10 dan nomor 11. Asyara dan Ahada Asyar. Asyara. Fi hadhihi al-imaratu Imarati. Imarati sitta asyrata syaqqatan. Sita ashrata sahih. Nah, terjem. Uh, ini apa ya? Uh, apartemen. Di apartemen ini? Di apartemen ini terdapat 16 syaqqah kamar. Oh, 16 nah. kamar. Nah. Uh, ahada asyara. Fi hadzal fasli isruna talibatan. Isruna tona. Di dalam kelas ini ada 20 murid. Nah, di sini talibatan muannats atau muzakkar umum? muannas. Kalau kita ganti taliban, apakah berubah kalimat isyrunnya? Tidak. Tidak, tidak berubah. Nah. Ya. Nah, taib. Syukur Ummu Jazil. Ya, Ada pertanyaan Ummu Jazil? Ah, belum. Taib, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair pada Ummu Jazil dan itu telepon kita. Penelpon kita yang terakhir, Zat. Nah, Hasan. Iya, silakan, Uh, taib, waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang 10 menit dan kiranya cukup sekian eh, cukup sekian dulu malam ini nanti insya Allah pada kesempatan akan datang kita akan eh, mudah-mudahan kita akan ulang kembali al adat wal ma'dud ini nah. Anda lihat perlu ada pengulangan yang yang kita lakukan eh, dua atau tiga kali lagi dan ditambah dengan latihan-latihan kita ulang juga agar nanti mudah-mudahan dengan seringnya latihan kita akan lebih uh, mudah memahami dan uh, lebih mudah dalam mempraktekkan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya dan nanti di latihan ke-13 terulang lagi Datang ke-13 ini juga terulang lagi. Angka 11 sampai 20 nanti insya Allah. Ya, menjadi PR bagi kita juga. Saya. Taip, kan? nah, kalau memungkinkan, nah, ini memang seharusnya antum lakukan, antum antum tulis. Baik ikhwan maupun akhwat di rumah maupun di studio, antum. Uh, agar lebih me menguatkan kembali kaidah-kaidah yang sudah kita baca tadi dan lebih memudahkan antum juga untuk membaca karena bab, bab ala adatul madud ini ya kawan sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya ini bab yang memang agak sedikit ngejelimet Bahkan kita ketika kita kuliah di Fakultas Syariah pun ini mendapatkan bab al adat wal di semester ke-7 dan 8. Semester terakhir. Dan bab al adat wal maadud ini hatta bukan hanya orang Indonesia, orang Arab pun suka salah. <laughs> Nah, dan kita pun sebagai pembawa acara di di, di di e, barnamij ini kadang juga salah dalam menyebutkan uh, e, al maadud dan alatnya. Nah, ini karena ini harus sering diulang-ulang latihan yang banyak perlu dilakukan agar uh, lebih menguatkan kaidah yang sudah kita uh, pahami tadi. Nah, Demikian dari anak ada pertanyaan dari SMS mungkin? Saya, ada satu pertanyaan pesan singkat yang kita angkat dari Umum Maryam. Bolehkah 18 dibaca Samanina Asyarah bukan Samania? Samani bukan Samani Asyarah. Samanina. Samanina. Tambah ya dan nun. Sama ya Samanina. Ada ya dan nun tambahan ya dan nun. Iya. Tidak, tidak boleh karena kalau samanin nanti jadi 80 ya? 80 nanti. Ini angkanya 18. Nah, angka 8 dan angka 10 digabung jadi 18. Nah, wallahu alam bisawab. Ada nah, lagi? satu lagi penggunaan tadi yang ditanyakan ah, isyrun dan isrin. Iya, tadi perubahan ini, perubahan ini nanti babnya pada bagian ketika ketika kita membahas jamak muzakkar salim insyaallah. Nah, insyaallah. Jamak muzakkar salim ini perubahannya memang bukan perubahan harokat, tapi perubahan huruf. Isyrun atau Isyrin. Kalau yang lainnya yang mufrad itu perubahannya harokat. Tolibatan atau tolibatun atau tolibatin. Perubahannya adalah harokat. Tapi kalau untuk jamak muzakkar salim perubahannya adalah huruf. Kalau bukan waw maka berubah menjadi ya. ya. Kalau bukan isyrun atau isyrin. Insya Allah kita akan bahas pada babnya insya Allah. Taib, demikian. Taib, uh, demikian dari Ana. Jika benar maka datang dari Allah swt dan jika salah maka datang dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya memohon kepada Allah ampunan atas segala kesalahan. Subhanallah hamdik, syadallah ilaha illa anta, wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.